بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه إجماع الجيوس الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية قال وأما من نزع منهم بحديث برواية برويه بحديث بحديث يرويه عبد الله بن داود الواسطي عن إبراهيم بن عبد الصمد عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قال استولى على جميع برية بريته بريته فلا يخلو من منه مكان بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي <coughs> Kita insyaAllah akan melanjutkan pembahasan kitab Ijtima'ul Juyushil Islamiyah dalam penjelasan tentang Allah di atas bersemayam dari perkataan Al-Imam Hafidh Ibn Abdul Bar dari Madhab Malikiyah. Beliau berkata, "Wa amma man naza'a minhum haditsin yarwih." Adapun orang yang membantah tentang Allah berat di atas e, membantah Allah bersemayam di atas arasnya, mereka menggunakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Daud Al-Wasiti dari Ibrahim bin Abdul Samad dari Abdul Wahab bin Mujahid dari ayahnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Ibnu Abbas menafsirkan firman Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa Allah bersemayam di atas qala berkata Ibnu Abbas makna istawa istaula artinya menguasai ala jami'i bariyatihi menguasai segala macam daratan makhluk yang ada terdapat di bumi Walayakhlu minhu makanun, tidak ada satupun ya tempat yang tidak di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Riwayat ini dari Ibnu Abbas yang menafsirkan makna istawa dengan istaulah maknanya bukan bersama tapi menguasai. Ya, dengan hadis ini mereka berpatokan dengan tafsir Ibnu Abbas. Maka jawabannya na'am. Wal anna hada haditsun munkarun ala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma wa naqalathu majhuluna wa naqalatuhu wa naqala wa ونقلته ونقلته نعم ونقلته مجهولون وضعفاء Asmuka. Maka jawaban kami kata Al-Hafidhul Abdullah bahwasanya hadis ini yang diriwayatkan dengan jalur di atas adalah hadis yang mungkar. Hadis mungkar adalah hadis yang lemah. di mana seorang perawi yang lemah meriwayatkan satu lafaz hadis yang berbeda dengan para perawi yang terpercaya atau yang lebih yang siqat. Ya, maka ini hadis dihukumi hadis mungkar. Riwayatnya tidak benar. Wa naqalatuhu majhulun. Dan banyak para perawinya juga tidak dikenal. Wa perawi-perawinya juga lemah Oleh karena itu tak dapat dibenarkan riwayat ini karena perawinya bermasalah, lemah, tak dikenal juga matanya mungkar berbeda dengan perkataan Abbas yang lain-lain ya dalam kesempatan lain. Nah, فأما عبد الله بن داود الواسطي وعبد الوهاب ابن, ابن مجاهد فضعيفان Ya demikian juga perawi di atas Abdullah bin Daud Al-Wasiti dan Abdul Wahab bin Mujahid kedua-duanya adalah perawi yang lemah. Naam. Wa Ibrahim bin Abdul Samad majhulun la yu'raf. Adapun perawi yang bernama Ibrahim bin Abdul Samad perawi yang majhul. Majhul artinya perawi yang tak dikenal sebagai perawi hadis karena tak punya riwayat kecuali satu atau dua saja. Ya tak punya riwayat hadis kecuali satu atau dua saja atau yang mengambil daripadanya hanya satu atau dua orang saja, maka orang ini dikatakan majhul, tak dikenal. Andai kata dia dikenal, pastilah banyak periwatannya. Ya, banyak mengambil daripadanya dan dia banyak mengambil dari banyak orang. Ketika hanya satu saja jalurnya, periwatannya, maka dikatakan dia majhul. Tak dikenal. Tak dikenal orang sebagai ya membawa hadis karena banyak karena sedikitnya riwayatnya. Ya. Sedikit pula yang mengambil daripadanya. Nah. وهم لا يقبلون أخبار الآهاد العدول فكيف يسوغ لهم احتجاج بمثل هذا الاحتجاج فكيف يسوغ لهم الاحتجاج بمثل هذا من حديث من الحديث لو عقلوا وانصفوا ya Apalagi hadis ini, kalaupun dikatakan hadis ini benar, buatlah benar contohnya. Kita terima periwayat perawinya. Tapi hadis ini adalah hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang perawinya sedikit. Ahlu sunnah menerima hadis ahad jika memang perawinya benar. Hadisnya benar. Tapi sebagian ahlu bid'ah, sebagaimana mu'tazilah, mereka tidak menerima hadis ahad dalam masalah akidah. Kata mereka akidah harus hadisnya mutawatir. Perawinya banyak. Ya, tak boleh perawinya hanya satu dua. Bagaimana mereka berlandaskan dengan riwayat yang ya ahad ini bukan mutawatir apalagi pun cacat. Pakai fayasuku lahumul ihtijaj bimithli hadza. Mazhab mereka menafikan hadis-hadis ahad diterima dalam perkara akidah. Bagaimana mereka untuk menafsirkan makna istawa bersemayam dengan istaula menggunakan hadis ahad. Belum lagi hadisnya perawinya bermasalah, majhul dan dan dhaif. Sekiranya mereka berakal, sekiranya mereka mau jujur, jangan memaksakan ya untuk membenarkan pendapat perkataan mereka dicarikan hadis-hadis yang tidak sahih. Ya, didustakan atas Ibnu Abbas Ibnu Abbas mengatakan makna istawa bermakna istaula, tak benar. Ini dusta atas Ibnu Abbas. Ya, nah. أما سمعوا الله سبحانه وتعالى حيث يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا فدل على أن موسى عليه الصلاة والسلام كان يقول ilahi fis sama wa fir'aun yadhunnuhu kadhiba. Ya. Tidakkah mereka ahlul kalam ini yang mengatakan Allah tidak di atas aras bersemayam mendengarkan firman Allah tentang Firaun di mana Allah menceritakan kisah Fir'aun dan Musa ketika Musa mendakwai Fir'aun tentang Allah. Ya, Allah yang di atas. Berkatalah Fir'aun menjawab. Waqala Fir'aunu berkatalah Fir'aun dengan melecehkan Musa. Ya Haman, wahai menteriku Haman, ibni li sarhan, buatkan saya ya tiang ke atas, tower ke atas la'alli attali'ul asbab la'alli abluul asbab aku ingin sampai ke langit Asbab as samawati ya aku ingin sampai ke langit yang banyak yang berlapis-lapis fa'attali'a ilahi Musa aku mau melihat mana Tuhan Musa yang dikatakan ada di langit wa inni la'adhunnuhu kadhiba sungguh aku yakin Musa ini berdusta ketika mengatakan Tuhannya di langit Berarti yang mengingkari Allah di atas aras bersemayam, yang mengingkari Allah di atas langit ketujuh, di atas arasnya, siapa nenek moyangnya? Firaun. Ahlul kalam, sanat tertingginya adalah Firaun. Yang mengatakan Musa dusta, tak ada Tuhan di atas langit. Kalau ada, buatkan Haman. Aku mau lihat power setinggi-tingginya ke langit. Mau kulihat mana Tuhan Musa. Ahlu sunnah sanad tertingginya Nabi yang mengatakan Allah di langit. Quran yang mengatakan Allah di atas langit. Di atas ahlu Ahlul sanat sanad rantaian tertingginya siapa? Fir'aun. Allah, yang mengatakan Allah tak bersemayam di atas aras. Itu mustanatnya rujukan dasarnya adalah Fir'aun. Fadalla ala anna Musa alaihi salatu wassalam kana yaqul Ayat ini menunjukkan Musa yang berkata ilahi fis sama Tuhanku itu di langit wa fir'aunu yadhunnu kadhiba sementara Firaun mendustakannya menganggap dia berdusta wa qala syairu berkata penyair fa subhana man la yaqdirul khalqa qadruh man la yaqdirul khalq al khalqa la man la yaqdirul khalqu qadrah Wa man huwa fauqal arsi fardun muwahhadu. Maha suci Tuhan yang makhluk tak akan mampu memper e, menempatkan Allah pada tempat yang layak. Padahal dia adalah Tuhan yang di atas aras yang satu, yang esa, Malikun ala arsis sama'i muhaiminu, izzatihi ta'nul wujuh wa tasjuru. Padahal dialah raja pemilik segala-galanya di atas aras senantiasa memantau makhluknya dengan keperkasaannya wajah-wajah semuanya sujud tunduk kepadanya wahada syi'ru li Umayyah ibni Abi Salat syi'ir ini adalah syi'ir yang dikarang oleh Umayyah bin As-Salat ya wa fihi yaqulu fi wasfil malaikah dalam syair ini Umayyah bin Salat menyebutkan tentang malaikat wasajiduhum la yarfa'u ad-dahra ra'sahu yu'azzimu rabban fawqahu wa yumajjidu ya wasajiduhum malaikat yang sujud la yarfa'u ad-dahra ra'sahu tak pernah mengangkat selama-lamanya kepadanya tetap sujud yu'azzimu rabban fawqahu yumajjidu karena dia sedang mengagungkan Tuhan yang di atasnya. Ya, memuliakan Tuhan yang di atasnya. Ini perkataan penyair tentang malaikat-malaikat Allah. Kalaulah mereka sujud tak mengangkat kepalanya selama-lamanya, memuliakan Tuhan yang di atasnya dan Allah yang mengatakan ya tentang malaikat-malaikatnya ya khafuna rabbahum min fawqihim. Mereka malaikat mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka. Ya, ini kata Allah tentang malaikat-malaikatnya. Naam. Qala fa in ihtajju biqauli ta'ala wa huwa alladhi fis samaa'i ilahu wa fil ardi ilah. وبقوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض وبقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم وزعموا أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان بنفسه وذاته تبارك اسمه وتعالى جده قال فإن احتجوا Andai kata, berkata Al-Hafidh Ibn Bar Kalau mereka juga berhujjah Tentang pernyataan mereka Allah Bukan di atas aras Berdasarkan firman Allah yang berbunyi Dalam surah Az-Zukhruf Ayat ke-84 Wa huwa sama fis sama'i ilahun dialah yang di langit sana sebagai Tuhan yang disembah. Wa fil ardi ilahun dia juga Tuhan yang di bumi yang disembah. Dalam benak mereka berarti Allah di langit dan Allah juga di bumi. Ini pengertian yang mereka pahami. Padahal dialah Tuhan yang disembah di langit, dia juga Tuhan yang disembah di bumi. Bukan maknanya dia Tuhan di langit, ya, dia ada di langit disembah dan dia juga ada di bumi, berarti dia ada di mana-mana. Bukan itu maknanya. Tak ada yang mengatakan demikian. Juga firman Allah yang terdapat ya, dalam surat lainnya dalam surat Al-An'am pada ayat yang ketiga wa huwallahu fis samawati wa fil ardi. Dialah Allah yang di langit dan di bumi. Ya, ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Wa ya'lamu ma taksibun yang dia mengetahui apa yang kalian rahsiakan dan apa yang kalian sembunyikan dan dia mengetahui apa yang kalian lakukan. Menurut mereka menunjukkan Allah itu bukan di atas langit saja tapi juga di langit dan di bumi di mana-mana. Juga mereka berlandaskan dengan firman Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat yang ketujuh, "Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabbihum." Tidaklah ada yang berbisik-bisik tiga orang kecuali Allah yang keempatnya Za'amu, mereka mengira annallaha subhanahu fi kulli makan. Allah itu ada di setiap tempat binafsihi wa dzatihi. Dengan dirinya, dengan zatnya. Tabaraka ismuhu wa ta'ala jadduh, maha tinggi Allah. Namanya maha tinggi. Maha kaya Allah subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka katakan. Jadi ada yang mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala itu tak disempati, tak disipati dengan tempat. Dia bukan di atas bukan di bawah, bukan dalam alam, bukan di luar alam, bukan menyatu dengan alam, bukan berpisah dengan alam. Ya, ada yang mengatakan Allah itu ada di mana-mana, di langit ada, di bumi ada, di setiap tempat ada. Ini pendapat yang batil. Ini ungkapan orang-orang Jahmiyah dan semacamnya. Kata mereka, bukti Allah itu ada di mana-mana. Dalam firman ini Allah mengatakan taklah ada tiga orang berbisi-bisi Allah keempatnya. Dialah Tuhan di langit, dialah Tuhan di bumi. Ya, ini dasar-dasar mereka. Ya. Bagaimana jawabannya? Naam. Qila lahum la khilafa bainana wa bainakum wa bain sa'iril ummati annahu laisa fil ardi duna samai bidatih. Naam. Maka dikatakan kepada mereka tidak ada perselisihan antara kalian dan antara kamu, antara kami dan antara kalian. Dan di antara setiap umat bahwasanya Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin di bumi, ya. Laisa fil ardi duna samai bidzatih. Tak mungkin Allah SWT di bumi ini dengan zatnya. Ya, bukan di langit. Mustahil. Nah, ini yang membuat tersesat kaum sufi. Yang mengatakan dirinya itu telah bersarang pada dirinya Tuhan. Bagaimana ungkapan Al-Hallaj? Kata Hallaj, Tak bisa aku pisahkan mana diriku mana Tuhan. Tuhan telah menyatu dengan diriku. Dan kalau tu abdon fadzakar rabbun. Kalau aku bilang aku ini hamba, aku juga Tuhan. Teori namanya teori al-hulul. Allah menyatu dengan hamba. Ya. Akhirnya dia mengaku dalam dirinya ada Tuhan. Tuhan dan dia menyatu. Ini teori al-hallaj. Ya, sebagian daripada kaum sufi pun demikian. Berpendapat sama. Kata mereka, hakikatnya yang dalam diri Nabi itu Allah. Zahirnya Muhammad, hakikatnya Allah. Ya. Ada tokoh sufi namanya Al-Jili, punya teori al Insan Al Kamil. Teorinya manusia sempurna itu Nabi Muhammad. Menurut dia, Muhammad zahirnya, hakikatnya Allah. Ini meniru persis perkataan kaum Nasara. Zahirnya Isa, hakikatnya Tuhan. Ini semua dampak daripada menganggap Allah Subhanahu wa taala <coughs> bisa menyatu dengan makhluknya. Ada pada makhluknya. Subhanallah. Padahal Allah berpisah dari makhluknya. Tak pernah bersatu antara pencipta yang dicipta Pembuat meja ini tak pernah menyatu dengan meja <laughs> sama sekali. Pembuatnya berbeda, meja berbeda. Ya, mereka menganggap al-khaliq dengan makhluk kayak kopi. <laughs> menyatu, masukkan kopi dalam air gaduh-aduh-aduh, ah, udah enggak bisa lagi dipisah. Ah, inilah Tuhan. Inilah hamba, inilah Tuhan. Inilah teori kaum Nasara. Dampak daripada mengatakan Allah itu di mana-mana. Ya, Allah di langit, Allah di bumi. Subhanallah. Di Indonesia tokohnya <laughs> siapa? Saya Siti. Ya. Siti Jenar. Ya. Ini meniru kaum Nasara. Banyak tokoh-tokoh sufi mengatakan saya ini Tuhan, Tuhan ini saya. Tak bisa lagi dipisah-pisahkan. Ya. Kata Halat, "Ma fil jubbati illallah." Dalam pakaian saya ini yang ada hanya Allah. Ya. Lebih ekstrim daripada ini, lebih parah daripada ini, namanya paham wahdatul wujud. Kesatuan yang wujud, semua yang wujud di satu hakikatnya dialah Allah. Maka hakikatnya tak ada lagi sama sekali makhluk, yang ada hanyalah Allah semata. Bentuknya berbeda-beda, ada bentuknya anjing, ada bentuknya kucing, harimau, babi, burung elang, manusia, setan, jin, semuanya Allah. Nauzubillahi mimma yaqulun. Maksudnya Allah daripada apa yang mereka katakan. Subhanallah. Ya. Ini pemahaman yang paling ekstrim. Ya, kata mereka seluruh yang makhluk yang ada ini hakikatnya dialah khalik. Mereka sudah mencampur adukan antara pencipta yang dicipta. Ini gara-gara menyatakan Allah di bumi. Allah di mana-mana dengan zatnya. Ta'ala Allah mayakul zalimuna 'uluwan kabira. Allah Maha tinggi, Maha suci daripada apa yang dikatakan orang zalim. Bayangkan Allah dengan zatnya ada pada setiap makhluk. Mengapa diperangi oleh kaum kaum muslimin, penyembah berhala? Kalau begini, orang yang sujud kepada berhala, pada rumah-rumah ibadah mereka tak salah. Karena di sana juga ada apa? Oh. Mengapa Nabi perintahkan kepada Ali untuk menghancurkan setiap berhala yang tegak? Kalau andai kata di mana-mana Tuhan dengan zatnya, Tak akan mungkin diperangi mereka. Subhanallah. Ini merendahkan Allah Jalla wa'ala. Wa ma qadarullah haqqa qadri mereka tak tahu bagaimana Allah yang maha dahsyat, yang maha kuat, maha agung. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah. Bumi digenggamnya di hari kiamat. Wa samawatu matuyatun bi Lagi digulungnya dengan tangan kanannya. Subhanallah. Neraka berguncang, terus meminta tambahan, hal min mazid. Tuhan, adakah tambahan? Adakah tambahan? Suaranya menggelegar, suaranya begitu dahsyat. Kata neraka, ya Allah, akala ba'di ba'don, sebagian bagian daripada tubuhku memakan tubuh lainnya karena geramnya, gemasnya. Neraka makhluk ciptaan Allah berbicara. Subhanallah. Kullamat kullama khabat zinnahum sa'ira. Tiap kali neraka ini mau berkurang apinya, Allah tambah lagi bahan bakarnya. Dia berkata, "Tuhan, ya, Hal min mazid? Adakah lagi tambahan? Yauma naqulu jahannama. Yauma naqulu jahannama. Halim talati? Pada hari kami berkata kepada neraka jahannam, engkau telah penuh. Fataqulu neraka menjawab, hal min masjid masih masih tambah lagi Tuhan. Ini banyak tempatku masih kosong. Terus minta, meminta, meminta. Fayada'ul jabbaru qadamah. Maka Allah yang maha perkasa meletakkan kakinya di atas neraka jahanam. Seketika guncanglah neraka. Seketika neraka berkata, kot, kot, cukup, cukup, Tuhan cukup. Kita menerima Allah punya kaki. Kenapa? Nabi yang mengatakan. Kalau ahlu kalam, ah, adalah. Habislah semua. Dipretelinya semua hadis, semua ayat. Tapi kita meyakini segala macam sifat Allah tak sama dengan sifat. Nah, kalau kita mengimani Allah punya tangan, Allah menggenggam, kita imani. Dia menggenggam langit dengan tangan tangan dengan tangannya, dia dia menggenggam bumi dengan tangannya, dia gulung langit dengan tangan. Kita beriman. Kenapa kita beriman? Karena Allah yang mengatakan. Bukan kita karang-karang. Mereka tak beriman. Wajib yabqa wajhu kadul dzul Berkekalan wajah Tuhanmu pemilik segala macam kemuliaan dan keagungan. Kata mereka, Allah berwajah, mustahil Allah berwajah. Inilah kalam. Ya, Jadi kata beliau, "Wajib hamlu hadil ayat alal ma'na sahih al mujma' Kita harus benarkan penafsiran tentang ayat ini dengan apa yang telah disepakati. Bukan itu maknanya Allah dengan zatnya di bumi mustahil. Di mana-mana mustahil. Dalam kantong ini ada Allah. Engkau masuk Mesya, Allah bersamamu dalam Mesya, Allah dalam Mesya. Na'udzubillah min Alangkah kufurnya perkataan ini, kufur sekufur-kufurnya. Lebih dahsyat kekuburan perkataan daripada kaum Nasrani mengatakan Allah menitis pada satu makhluk hanya Isa. Ini semuanya Tuhan. Tak lagi berbeda antara Tuhan dan makhluk, sama semuanya. Naam. وذلك أنه في السماء إله معبود من أهل السماء Wafil ardi ilahun ma'budun min ahli al Yang benar, makna fis sama ilahun dialah Tuhan di langit yang disembah oleh penduduk langit, malaikat-malaikat menyembah Allah yang ya Allah yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang di atas langit. Demikian juga wafil ardi ilahun ma'bud di bumi, penduduk bumi menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dialah Tuhan yang disembah di bumi, ma'budun min ahli ardi Yang disembah di langit dia, yang disembah di bumi dia. Ini kita menyembah Allah. Kita di bumi, malaikat menyembah Allah di langit yang disembah Allah. Di mana Allah? Bukan di bumi, bukan dalam langit, tapi di atas arasnya, di atas langitnya. Naam. وكذا قال أهل العلم بالتفسير وظاهر هذا التنزيل يشهد أنه على العرش فاختلاف في ذلك فالاختلاف فالاختلاف في ذلك ساقط وأسعد الناس به من ساعده ظاهر وما قول في الآية الأخرى وفي الأرض إله فالإجماع والاتفاق قد بين أن المراد بأنه معبود من أهل الأرض فتدبر هذا فإنه قاطع يا قال اليوم وكذا قال أهل العلم بالتفسير إني inilah pendapat para ulama-ulama yang paham tentang tafsir وظاهر هذا التنزيل يشهد أنه العرش kataan zahir daripada ayat ini menjelaskan Allah itu di atas aras. Ingat kemarin, kalau kita mendengar perkataan, pertama kali terdengar harus kebawa kepada zahirnya. Jangan kita katakan ini kiasan. Kulihat tadi singa, seketika kita akan memakirkan singa adalah makhluk yang besar, yang garang, raja hutan. Ya, kecuali ada indikator yang merubah pemahaman ini. Kulihat singa berpidato di atas mimbar berapi-rapi. Baru kita paham ini bukan singa, ini masukkan secara hakiki tapi ini majas, kiasan. Tiap kali kita menerima satu perkataan, paham secara zahirnya. Kalau tidak akan batallah semua syariat Allah, perintah Allah, larangan Allah. Semua orang berhak menafsirkan. Ini zahirnya salat, tapi sebenarnya hakikatnya bukan salat, tapi zikir intinya. Orang telah berzikir berarti orang telah salat. Ini pemahaman halu batil. Ya. Wa as'adunna kata beliau eh, falikhtilafu fi dzalika sakitun maka tak benar ada persisian dalam perkara ini. Wa as'adunna nasi man sa'adahu zahir. Orang yang paling beruntung adalah orang yang mengimani ayat ini secara zahirnya. Jangan dipreteli tafsirannya, diputarbalikkan. Adapun firman Allah yang berbunyi wa fil ardi ilahun dialah Tuhan yang di bumi, fal ijma'u wal ittifaqu qad bayyana anna al murada bi annahu ma'budun min ahli al ard. Makna hadis itu bahwasanya Allah secara ijma' kesepakatan kaum muslimin dialah Tuhan yang disembah oleh penduduk bumi. Fatadabbar hadza fa innahu qati' maka pikirkan ini ini perkara yang pasti. Ya. Bagaimana mungkin Allah dalam bumi ini mustahil dia maha besar. Subhanallah. Maha besar Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin dalam bumi apalagi dalam diri kita? Subhanallah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Mustahil. نعم ومن ومن الحجة أيضا في أنه عز وجل على الأرض فوق السماوات السبع أن الموحدين أجمعين من العرب والعجم إذا قربهم أمر ونزلت بهم شدة رفعوا وجوههم إلى السماء ونصبوا ونصبوا أيديهم رافعين أيديهم أيديهم رافعين لها مشيرين بها إلى السماء يستغيثون الله ربهم تبارك وتعالى وهذا وهذا أشهر وهذا أشهر وعارض وإن الخاصة والعامة min an yahtaja fihi ila aktsari min al hikayah hikayati ila aktsara ila aktsara min min hikayati suka di antara argumen menunjukkan Allah itu di atas aras di atas langitnya ya atas langit yang ketujuh bahwasanya al muwahhidin semua ahlu tauhid sepakat baik mereka orang Arab atau mereka orang ajam non Arab Ida qarabahum amrun dalam kondisi terjepit, dalam kondisi darurat. Wa nazalat bihim syiddah ketika mereka dalam kondisi yang bersangatan terjepit, kondisi yang sangat genting, rafa wujuhahum ila sama. Mereka menengah menengadahkan kepala mereka ke langit. Wa nasabu mereka mengangkat tangan-tangan mereka rafi'ina laha dan akan tangan mereka ke atas langit musyri nabiha ila sama menunjukkan dengan tangan mereka ke langit yastaghithunallaha rabbahum tabaraka taala mereka bermohon kepada Allah agar Allah menyelamatkan mereka dari musibah petaka dan mara bahaya itu ini perkara yang masyhur yang sangat dikenal baik menurut orang-orang yang berilmu, orang-orang khusus maupun orang-orang awam. Tak butuh banyak daripada Ya kisah-kisah yang menunjukkan hal ini. Setiap orang fitrahnya ketika terjepit menuju ke atas. Tuhan yang maha tinggi mengangkat tangannya ke atas. Naam. Liannahu ittiraru lam yuwaffiqhum ahad. Karena ini perkara sifatnya ittirar. Perkara sifatnya ya ittirar, kebutuhan mereka yang mendesak. Tak ada tempat berlari kecuali kepada Tuhan yang di atas. Naam. Wala anqarau alaihim muslimun. Ya, tak ada yang mengingkari ketika mereka mengangkat tangannya ke atas, mengadakan wajahnya ke atas. Naam. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأمة التي للأمة للأمة التي أراد مولاها أتقاها إتقاها إتقاها إن كانت مؤمنة فاختبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله بأن قال بأن قال لها بأثقل لها نعم اقرأ ما إن كانت مؤمنة فاختبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن قال لها أين الله فأشارت إلى السماء ثم قال لها من أنا, من أنا قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعتقها فإنها مؤمنة فاكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها يرفعها رأسها برفعها biraf'iha ra'saha ila samai wastagna bidzalika amma siwa. Ya, bukti yang paling kuat pada masa Nabi ketika ada seorang budak yang ingin memerdekakan tuannya. Jika dia beriman, dia akan merdeka. Maka Nabi mengujinya. Nabi bertanya, "Aina Allah? Nah, Allah itu di mana?" Maka dia asyarat ila sama, menunjuk ke atas. Atau menengadahkan kepalanya ke atas. Maka Nabi berkata, "Man ana? Saya siapa?" Qalat anta Rasulullah dia berkata engkau Rasulullah. Berarti dia telah beriman, mengakui Allah di atas, Muhammad sebagai rasul sempurna imannya. Qala kata Nabi a'tiqha. Perempuan yang beriman mendekatkan dia, fa innaha mu'minah. Maka Rasulullah mencukupkan dengan perbuatannya mengangkat tangannya ke langit atau kepalanya ke langit. Ya, tak butuh lebih daripada itu. Menunjukkan Allah di atas, ini fitrah manusia. Coba lah tanya anak-anak itu yang nggak pernah belajar ilmu kalam. Tanya mereka, di mana Allah? Anak-anak usia 8 tahun, 9 tahun, tanya di mana Allah? Dia nggak mengatakan di atas. Di atas langit, fitrahnya. Tapi kalau sudah mendengar ahlu kalam, berubahlah itu. Allah itu ada, tapi tak bertempat. Ya. Allah musta'an. Demikianlah kajian kita ikuti fillah.